Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. وأمرنا بالاتحاد وصلة الأرحام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شافعنا يوم الزحام وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ما دامت الليالي والأيام وقال Proklamator Republik Indonesia Bung Karno sepi ing pamrih rame ing gawe sungguh kata-kata bijak yang luar biasa itu artinya orang yang ikhlas dalam beramal ikhlas dalam berjuang ada juga kata yang senada tapi tidak seirama saya juga tidak seneng itu kata-katanya sedikit bicara banyak bekerja karena itu artinya maling beda dengan sepi eng pamrih rame eng gawe ada juga kata-kata yang saya tidak seneng cepat kaki ringan tangan itu copet wakola kanjeng sunan kalijogo turi turi boteh ditandur neng kebon agung ana celeret tiba nyemplung mbok kira kembange apa mbok kira mbok kira mbok kira kembange apa amma ba'du Jenabal Guroma para alim ulama para kiai para guru agama, masyayikh, asatid dan para sesepuh yang saya ta'zimi dan yang sama-sama dimuliakan Allah para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati ketua dan seluruh pengurus Punggowo ketua dan seluruh pengurus Aryo Blitar yang saya hormati ketua Ansor dan seluruh pengurus ARBC Arek Blitar Community yang saya cintai, yang saya banggakan dulur-dulur saya komunitas masyarakat Jowo yang ada di Batam yang saya rindukan, saya cintai memasak santan dalam kuali Kuahnya tumpah di atas laci. Datang ke Batam senang sekali. Orangnya ramah dan baik hati. Arek pelit. Banteng aile kesuwen. Halo. satu dua ada aku ada dia cek satu dua ada mantu ada mertua wes bro lek wes enak wes bro nggak usah diutak-utak enak-enak mau coba antun ganggu arek blitar berbaju hitam jalan-jalan hujan gerimis aku gemetar lihat orang Batam penuh kerukunan lagi agamis ini lagi pantun khusus untuk ARBC Halilintar disertai kilat arek Blitar memang hebat sampai subuh pantunan terus iso makan pepaya dikupas rata makan ketupat tiada berserat Izinkan saya bertutur kata, semoga manfaat dunia akhirat. Wes. Makan sate banyak sambelnya pedes. Alhamdulillah. Saya senang, saya bangga ketemu saudara-saudara saya di Pulau Batam ini subhanallah jujur saya tuh tidak merasa keluar Jawa rasanya kayak berada di desa tetangga soalnya bener ketemu wong gurek-gurek ini saya tuh ndak merasa kalau nyebrang lautan mergo aku numpak pesawat Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, keikhlasan, lebih-lebih keamanan dibanding saudara-saudara kita yang berada di wilayah bencana seperti dulur-dulur Blitar yang dekat dengan Gunung Kelut saudara kita yang berada di sekitar Sinabung saudara-saudara yang terkena gempa banjir, tanah longsor macam-macam Alhamdulillah dulur-dulur saya di Batam ini oleh Allah diberi aman sementara lah memang kita hidup di wilayah Indonesia ini harus siap menghadapi segala macam kemungkinan bencana kalau kita mempercerdas membaca sunatullah hidup di Indonesia ini harus siap menghadapi minimal dua bencana yaitu bencana Nyi Roro Kidul dan bencana Kiai Sapu Jagat. Dalam bahasa Kemenyek disebut bencana tektonik dan bencana vulkanik. Tektonik itu gempa bumi dan kawan-kawan. Kalau vulkanik itu bencana gunung berapi. Memang secara ilmiah wilayah Indonesia ini yang paling aman dari bencana baik tektonik maupun vulkanik cuma satu pulau yaitu pulau Kalimantan maka tidak pernah kita dengar ada Kalimantan kena gempa bumi Kalimantan ada gunung meletus tidak ada om Kalimantan nggak ada gunung berapi aman secara ilmiah lainnya tidak aman Sumatera tidak aman, Batam tidak aman, Sulawesi, Papua, Maluku lebih-lebih Jawa tidak aman yang paling aman tuh Kalimantan secara ilmiah maka kalau anda kepingin aman ya pindah lagi ke Kalimantan sama-sama naik kapal nyebrang lautan nanti kelelep ya sama orang mati itu ndak harus kena bencana ndak harus kena musibah lagi tidur enak-enak mati tinggal nunggu kapan kontraknya habis Tamen sekarang masih sehat, seger, duduk manis. 10 menit lagi kontrak sampean habis, oe oh, eh, mati. Demikian pula saya, sekarang masih bengok-bengok di sini. Kok kontrak saya habisnya 100 tahun lagi? Ya, berarti masih lama. Orang mati itu ndak harus kena musibah, ndak harus kena bencana. Kadang lagi istighosah di Sintai ah kepak medingkring mate ya siapa tahu no. kan mati itu nggak bisa diprogram tidak bisa direncanakan karena memang itu rahasia Allah a mysterious problem tidak ditentukan oleh takut dan berani berani tidak mempercepat takut tidak memperlambat kalau berani mempercepat takut memperlambat itu anak sunat yang berani sunat duluan yang takut sunatnya belakangan kalau mati ndak ada yang berani maju perang ndak mati-mati malah bisa membunuh wong sak pirang-pirang yang takut ngungsi kebom modar dhisik maka Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah sengaja di awal saya sampaikan satu tembang karya dari seorang wali besar penyebar agama Islam di Nusantara ini namanya Sunan Kali Jogo coba sama-sama kita nyanyiin sambil ingat-ingat Jowo aku juga pengen tahu Saman udah pindah ke Batam ini masih Jowo apa wis dadi gibas Itu tadi lagu judulnya Turi Turi Ote. Yuk bareng-bareng dinyanyiin. Satu, dua, tiga. Turi Turi. Mama mama sing kompak. Suaranya dibrol saja. Ndak usah dimpet. Ndak ndak ngilatmu protol kalau dimpet itu malah jelek jadinya turi turi pote itu kalau ndak ketepaan nanti brotol tuh kemburi pret pret pret gitu dijos saja suaranya yuk turi bitandur diulang turi turi, G bitandur ana cleret tiba nyemplung mbok kira kembange apa mbok kira <clears throat> mbok kira mbok kira kembange apa lah iki ana pasangane ana jodone arab aja plunga-plungo Ya Rabbi Ya Rahman Anta munzilul Quran Semuanya ikut Yang tidak bisa tolong mangap-mangap Ya biar pantas gitu loh Yang lain mengo kok Arab mingkem dewe yo Cek pantas yo Yuk Ya Rabbi Ya Rahman Anta munzilul Qur'an Lagi Ya Rabbi Ya Rahman Anta munzilul irham jami'a warzuqna wasi'a Ya Allah Ya Allah Ya Allah Khaliqul Akwat Karena masih yang uh, Banyak yang masih Cuma mangap-mangap kok Sekarang diganti sholawat badar Sing bander Sholatullah Alhamdulillah. Diulang Sholatullah ala toha Sholatullah salamullah ala yasin habibillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli ala Muhammad ini merupakan titik asimilasi nilai para wali itu bijaksana dalam berdakwah menyebarkan Islam di Nusantara sehingga mudah diterima memang kayaknya dipilih-pilih dipilah-pilah tapi ternyata nggak dipisah ini agamanya ini budayanya ini Arabnya ini pribuminya ini Islamnya ini tradisinya itu tidak dipertentangkan tapi dijodohkan dipadukan melalui akulturasi budaya sehingga masyarakat luas mudah menerima tanpa konflik tanpa kekerasan menjadikan masyarakat bersatu guyup rukun tentrem apapun etnisnya karena metodenya bagus makanya kampungmu daerahmu boleh kepengen iso guyup rukun bersatu boleh undang kiai ojo sembarangan ojo angger lek iso kiai sing model ngene iki loh artinya model ngene iki itu model kebijakan para wali ngono lho bro nah, aku rak gak ngomong model Anwar Zahid kan temennya temen Anwar Zahid bukan kiai cuman pak Kiai. nah wis numpak terus ngerayai jadi ya numpak sepeda itu jadi model kebijakan para wali jenius masyarakat itu macam-macam macam-macam suku macam-macam ras macam-macam etnis macam-macam kelompok macam-macam ormas diajak bersatu disatukan tidak memperbesar perbedaannya tapi mencari titik kesamaannya ngono dakwah itu Jangan kok masyarakat sudah guyup rukun, udah bersatu, didakwai gini-gini gini dimasukin rumah per rumah masuk, akhirnya masyarakat terprovokasi jadi pecah belah menghilangkan kerukunan. Itu namanya bukan dakwah tapi kesesatan. Makanya saya bangga banget di Batam banyak paguyuban-paguyuban, paguyuban masyarakat ini, masyarakat ini tapi dapat bersatu. Subhanallah pada bangga ini metode yang benar para wali seperti itu seperti arek-arek tadi itu waktu mati lampu kok do ngeplai rebana nah itu ngeplai rebana ini juga kebijakan dari para wali sama lek ngeplai kok ngeplai wong itu biadab namanya Uang kok dikeplai, biadab. Lah para wali bijaksana, daripada ngeplai wong itu dosa, biadab, dialihkan ngeplai rebana. Wes sak kemengmu we. Nanti abuh tanganmu ramah salah keplak ono Nah, agar tidak sia-sia, sekedar keplak-keplak rebana saja tanpa guna, nenek keplak-keplak kok nggak ada artinya. Maka dibarengi deger, diiringi solawat sehingga tidak lagi biadab tapi menjadi beradab jadi peradaban jadi kebudayaan sampai sekarang berkah dapat pahala biar kata orang sekarang ada yang mengatakan itu keplak-keplak rebana sambil sholawatan itu bid'ah biar orang ngomong kayak gitu itu orang goblok Rasulullah masuk kota Madinah disambut penduduk Madinah kola al-badru alaina sambil pukul-pukul terbang Rasulullah diem malah tersenyum bahagia kalau memang itu dilarang atau haram tentu Rasulullah melarang waktu itu dan Rasulullah tidak mau diterbangi buktinya Rasulullah diem setuju kok sekarang banyak yang ngomong ini bid'ah macam-macam ya betul kok makanya saya sering pesen kalau semuanya boleh serba baru tapi untuk aliran agama akidah pilih yang lawas insya Allah aman sampean nah ini peradaban yang biadab menjadi beradab bu ya koyok jenengan niku tuh bu ngerawus bojo ku yo ya biadab ngomong bojo sing golek nafkah kok dikerawus bojo sing belanjani kok dikerawus ibu-ibu nyelatu bojo itu ya biadab bojo sing ngetengi sampeyan kok dicelatu biadab nah para wali para kiai bijaksana saiki podo-podo sampeyan ngobahke lambe podo-podo ngetokke swara podo-podo energi podo-podo tenaga dialihkan gawe yasinan baik, gawe wiridan baik, gawe zikir gawe maca solawat sehingga bibirmu tidak lagi biadab sayang bibirmu jadi beradab berkah dapat nilai pahala ini kebijakan dari para wali saya kadang-kadang kalau ada yang ngaji pakai kembang pakai nyanyi itu bilokan opo yu kiai ngaji kok nyanyi tembang Loh, saya kalau bilokan santai aja bro Wong ngalok ini wajan cangkem ide orang iso. Lihat-lihat dulu dong yang dinyanyiin apa. Kalau yang dinyanyiin lagunya religi, ada filosofi, penuh makna, bisa dicerna untuk diamalkan manfaat, kenapa tidak? Kayak gitu di Jawa, habis agan sambil nunggu sholat berjamaah, itu diisi dengan pujian. Isinya nasihat, isinya petua. Itu kan baik dong. Nah iyo, makanya kalau lagu-lagu kayak gini, saya juga seneng Nek sampean kan ndak sing mbok apalno kan yo mek pokoke pokoke Lah misalnya misalnya ini ibu-ibu mau mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah, kerinduannya kepada Rasulullah. Dalil Arabe ndak bisa. Yuk pakai dalilnya nasidaria. Nabi Muhammad, Nabi akhir, Rahmat bagi umat di seluruh alam Nabi Muhammad mataharinya Yang bersinar abadi sepanjang Nah itu pakai dalilnya nasi Nasidaria orang dalil Arabnya ndak iso. Kita mau mengungkapkan kerinduan kita pada Rasulullah, kecintaan pada Rasulullah, ndak iso Arabnya ya pakai dalilnya timbul Rindu kami padamu ya Rasul Rindu tiada terperi Kerinduan tiada terperi Rindu yang luar biasa kepada Nabi Ketika kita merindukan Rasulullah Maka pasti Rasulullah pun merindukan kita Kalau kita sudah dirindukan oleh Rasulullah Alamat syafaat akan kita dapat Insya Berapa jarak darimu ya Rasul Serasa di kau di sini. Jaraknya jauh, makamnya Rasulullah di Madinah, kita berada di Batam, tapi jauhnya jarak tidak memisahkan. Serasa Rasulullah hadir di majelis ini, saking cintanya kita. Apalagi Rasulullah sendiri mengatakan kalau ada orang yang salam kepadaku, Allah mengembalikan ruhku ke jasad untuk menjawab salam orang itu. Subhanallah. Cinta ikhlasmu pada manusia Pakai cahaya suarga Kok gak ada yang nyaut belas ya? Oh ndak iso Oke sekarang tak kasih lagu sing sampeyan iso Nyauto sing kompak <clears throat> Tutupen botolmu Tutupen Emanen Ojo mbok mergani ya nggih oke oke wis pokoke sing enak-enak sing banter nggih hei kenapa kamu kalau nonton dan lucu kanya bilang Nah iki kok nyaut kabeh ya. sing kompak, mending tuku sate. Mending timbang dadi Tepuk tangan untuk kudus-kudus semua ini. Wait, sekarang <clears throat> tak arteni dulu. Apa tadi? Turi-turi Oke, yuk tak artikan dulu nanti kita sambung. Turi, turi. Ayo tabruk. Turi, turi. <clears throat> turi, turi itu soko tembung jarwo jarwodoso mituturi pitutur yang bagaimana nasihat yang bagaimana kok putih ketika ada saudara tetangga kerabat yang meninggal yang mati itu jenazahnya mayatnya dibungkus kain warnanya putih makanya tembangnya turi turi putih ketika ada tetangga kerabat yang meninggal kita ngelayat, kita takziah maka nanti kita akan mendapatkan pitutur kita akan mendapatkan nasihat kafa bil mauti wa'idho cukuplah kematian itu menjadi nasihat kebaikan orang itu kalau ingat mati gak kira nakal saya rai nakal lu gak eleng mati nah diantara pituturnya gimana halo kain yang dipakai membungkus mayat itu disebut kain ka kafan maka itu diambil dari hadis nabi tadi kafa bil mauti wa'idho cukup kematian itu menjadi nasihat makanya kain kafan di antara bentuk nasihatnya ketika ada saudara atau tetangga yang meninggal sampean takziah lihat jenazahnya lihat mayatnya maka hati sampean kedodok kemudian mengatakan sekarang gilir tetanggaku yang meninggal terus giliranku kafan saiki tonggomu sing mati minggu wingi tonggomu sing mati ulan wingi tonggomu sing mati jur giliranmu kafan mulo kain bungkus mayat diarani kain kafan lu lek wis dibungkus kain kafan yang warnanya putih terus ditandur ning kebon agung kebon kok agung umumnya kan kebon rambutan kebon sayur macam-macam kok kebon agung ya yang dimaksud kebon agung itu kuburan sebab yang ditandur neng kono dudu bibit kangkung dudu bibit salak dudu bibit sawi tapi yang dicemplung nopo sampean lho nek aku kan gari-gari lho nek wis dicemplung ditandur neng kebun agung mohon maaf jasad manusia ndak ada nilainya ndak ada harganya soalnya lek wis ditandur neng kebon agung cemplung nong neng kuburan ya Allah ndak ana nilaine mergo bosok iki sing ganteng-ganteng kok ngarep iki iso lek kuburan bosok bro kok sing gagah-gagah iku sok nang kuburan ya bosok Uh, sing ayu-ayu niki benjing nang kuburan ya ayo sing semok-semok bareng sok nang kuburan ya iki tukang syuting meneng <laughs> Nah iki sok no kuburan ya. Halo anu, sing dikai lungguh terop iki kok. Iki pegawai pegawe-pegawe to. Esuk eh, no kuburan ya. Sing ngomong dhewe iki sik. Ngomong belum selesai digosok bosok. Loh, kalau sudah bosok jasadnya manusia tidak ada harganya, lebih mahal tempe. Tempe itu barang bosok, tapi tiap pagi diciumin sama ibu-ibu. Lah nek jasadnya menungso sing bosok, tidak ada yang doyan kecuali Sumanto Terus tidak ada harganya sekarang ketika masih di dunia apalagi kaya apalagi punya jabatan sombongnya tidak betai kalau selama ini diri berhiaskan emas intan bermandi cahaya tidak usah, tidak usah. Nek wis di kuburan ya Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam gelap kayak lampunya mati tanpa seorang teman terbujurlah sendirian tak ah, emang ingin iki lolah piro kok terbujurlah sendirian diri terbungkus kain deng deng deng deng deng deng deng deng deng Angger gigi bengok lampu mati yo. Loh, sesuatu yang ditandur itu alamat Arab tukul akan tumbuh nanti yaumul ba'ad pada hari kebangkitan tukul koyok jamur bayangan murah kau terus nyut-nyut koyok jamur ngono Mukulnya ini sesuai dengan amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Ini para wali bikin tembang ini nggak sembarangan. Ambil dari ayat Quran, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره yauma idin ing dalem dinane iki yasduru bakal padha metu tukul sapa annasu menungso dari alam kuburnya astatan perenco-perenco liyurau a'malahum untuk diketokkan diketokkan ini ya diketokkan amal perbuatannya ini bukan berarti lek dek donya iki ganteng terus menit tukule teko kuburan ganteng ndak sesuai amale kuburan eh dek donya ganteng tapi kelakuannya welek sholat ndak penggaweane eh biar eh langganan sintae menetangi teko kuburan ilang gantengmu dadi merongos bro lah sing nang donya kok ora pati ganteng tapi amale bagus subhanallah engko tangi teko kuburan ganteng pokoknya dari wong Jawa wong iku bakal ngunduh woeng pakarti Sopo nandur mesti bakal ngunduh nah sing diunduh tergantung sing ditandur kalau yang ditandur baik, yang diunduh juga baik. Kalau yang ditandur jelek, yang diunduh juga jelek. Sering saya contohkan, di dunia aja udah ada gambaran kita ketemu sama orang mau menanam kebaikan pasti kita pun akan memanen kebaikan ketemu orang assalamualaikum ini kan nandur api toh ketemu lagi assalamualaikum ketemu lagi assalamualaikum ketemu orang lagi assalamualaikum ketemu orang lagi terus menanam kebaikan assalamualaikum ketemu lagi assalamualaikum pasti nanti yang diunduh baik waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam coba ketemu orang nanam kejelekan sisipan karo wong seret wicek kon ketemu orang lagi seret bonor kon ketemu orang lagi seret bidak kon ketemu orang lagi seret asu <laughs> dorong 10 menit delosor sampai mesti digasak karung kesuwen gasak ae ini di dunia kan lah kalau yang ditanam sedikit panennya juga sedikit kalau yang ditanam banyak panennya juga banyak coba tak buktiin aku nanam nanti aku langsung panen tapi ini bukan sulap bukan sihir fakta nyata tolong aku mau salam dijawab yang mau jawab salam saya mudah-mudahan selamat dapat rahmat Allah barokah yang tidak mau jawab salam saya awas awas ini tak dongak nom muga-muga ambekanmu lebu metu Mau kok metutok tok kaya bahaya Coba dijawab. Assalamualaikum. Ya wis aku nanem titik oh, panene ya titik. Assalamualaikum tok panene ya mek waalaikumsalam. Coba sekarang aku nanem tak tambahi akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh tambah akeh panene malah ada yang kasih bonus kartu oleh imbuh bonus karena yang saya tanam banyak ketika saya nanamnya cuma sedikit Assalamualaikum panennya dikit Waalaikumsalam tapi ketika nanamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panennya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya nggak manen nggak nanam menengkok. kok nyora oleh apa-apa wong aku diem mo. ini loh makanya terusannya wes biar ndak lama-lama <clears throat> setelah joyo ditandur neng kebon agung terusane tembang ono celeret ayo tore ono celeret celeret itu gambaran kehidupan yang hanya sekejap hidup ini hanya sebentar kok oleh Sunan Kalijogo diungkapkan dengan kata-kata celeret celeret itu gambaran sekejap gambaran secepat kilat celeret kaget ya namanya kilat itu dimana-mana mengagetkan masa ono kelet apa kilat kok celeret ini kilat lembeng ini kilat kok endelnya namanya kilat itu ya celeret. kaget yo ya, wis pancen kilat itu mengagetkan tidak lama kok, hidup di dunia ini hanya celeret. Kata orang tua dulu, le urip nong dunyo ki ora suwe, bebasan mek koyok mampir. Mampir itu di rumah sendiri apa ndak? Enggak, wong namanya mampir, enggak mungkin lama karena bukan di rumah sendiri wong mampir. Apalagi tujuannya mampir sekedar ngombe. Ngombe itu suwe apa dilu? Tak kayak contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pilu kan? Ya saya suwe mati nih lampu mak. Masih lama mati lampunya. Ini panitia nggak tepat. Ya mestinya kan yo sedia jenset undang dia internasional loh ini baburannya. Loh ini yang mendatangkan orang jamaah sekian banyaknya, ini orang semua apa ada yang bukan orang ya? Loh ini tidak mudah loh bro mendatangkan jamaah sekian berapa ribu ini yang datang. Mangel, wong sing buruk-buruk barang gelem tekong ini gitu. Ada pengajian ini kalau nggak kiainya nyentrik nggak bakal tekong Ya coba zaman bikin acara kayak gini kalau bisa mendatangkan orang sekian banyak. Ngono rasa dia jenset Apunten Nyai. Halo. Halo. Tidak lama hidup di dunia ini cuman celeret. Tidak lama kok celeret. Maka yang jadi orang kaya ingat kekayaanmu di dunia ini nggak lama celeret kalau Allah menghendaki berapa lama sih? Maka ketika dijadikan orang kaya jangan sombong dengan kekayaanmu. Jangan bangga dengan kekayaanmu. Karena kekayaanmu hanya sebentar. Tidak lama celeret kalau Allah menghendaki celeret diwalik gerim yang kiri bambun. Ayo nang tutup nolemu sombong. Yang punya pangkat jabatan Gak usah sombong dengan pangkatmu, jangan sombong dengan jabatanmu. Gak lama jabatanmu itu mentok jabatan termarhum atau terakhir celeret almarhum. Jabatanmu cuma celeret. Gak lama kok. Mulane ojo kaget, jangan heran bapak-bapak. Ayo ibu-ibu kita saya nom yo ya masya allah, mencut ngewong leret bareng wis tua ya Masya Allah medeni wong ya kalau masih muda siapa yang gak ngerti eh semane no jantung liri aneh medot no kolor tapi ya wong lanang dilirin dudul konjuru dil medot kolor ha isek celeret bareng wis tua mm, mm, jangankan lirik wong ngoco lo nyawang ayang-ayangi dhewe iso mlayu ih mak lampir iki lho iya lha iku sing ganteng-ganteng gagal-gagal lungguh nang ngisor terop iku dhisik enom gagal guyang guyu mak cereret lek wis tuwa ha wis dike wahing untune mrotoli dhewe-dhewe lho wong lanang lek sik enom yo Masya Allah, imbah imbuh suwengi iki mbok iso ping pira nek wiridan mak celeret bareng wis tuwa ya ora iso dodok wis iso dodok ora iso dodok wis ora iso dodok lah mau celeret wae kok mulane urip nang donya ki mek celeret tapi ingat hidup di dunia yang hanya celeret ini menentukan kehidupan yang selama-lamanya di akhirat kalau di dunia yang sekedar celeret ini benar baik maka kehidupan selamanya di akhirat nanti mulia bahagia selama-lamanya tapi kalau di dunia yang cuman celeret ini salah jelek maka kehidupan selamanya nanti di akhirat nyonyor nyenyek tidak usah ton itu jenenge bebek gua nah kalau sudah celeret terus tiba nyemplung nyemplung di mana neng kuburan nah kalau sudah nyemplung di kuburan diuruki dipendem dicepi patok loro tulisi jenenge wonge Supardi ya <laughs> nah kan sering saya sampaikan kenapa pakai ditulisi nama kayak tenger dari wong Jawa biar ndak salah kuburan orang lain nah kalau loro patok ya, patok siji jenenge tenger nek patok loro jenenge tenger tenger maka di alam kubur itu isinya orang tenger tenger kalau sudah tenger tenger di situ akan muncul tembang berikutnya mbok kira kembange opo ini kan bentuk pertanyaan betul mbok kira kembange apa ini bentuk pertanyaan ketika sudah tenger penger di alam kubur sampean semua akan menghadapi pertanyaan dari petugas Allah yang bernama mungkar nakir sudah siap menghadapi mungkar nakir atau belum? sabar guys kedap meleh dan semua pasti akan menghadapi itu pertanyaan dari petugas Allah yang bernama mungkar nakir. Perlu diingat, mungkar nakir tidak bisa disuap. Gak kena. Mungkar nakir gak iso diajak damai. Malaikat atau bocak damai ngono. Soko ndak iso. Sing kena disuap iku lak mbah sapa. Pokoke ana lah, ana. Tapi yo mbah sapa. Mbok sapa? Kalau mungkar nakir nggak bisa disuap. Yang bisa disuap itu mbok sapa? <laughs> Mbok sapa? Pokoke mbok sapa ono. Nggak bisa dan mungkar nakir nggak takut sama apapun. Tampan punya aji-aji apapun mungkar nakir nggak takut. Ayo dua aji-aji apa ke? Jaran goyang. Apa kirek goyang? Apa aji-aji garangan goyang? Mungkar nakir nggak pernah takut. Taman punya aji-aji semar mesem, semar mendem, semar ngising, tidak takut mungkar nakir taman punya jimat senjata apa tumbak mungkar nakir tidak takut sama tumbak ya pleret taman punya nogo sosro nogo sari ya. <laughs> mungkar nakir tidak takut taman punya pistol mungkar nakir tidak takut apa mana pistol gombyok ayo nah, iya, zaman punya senjata apa mungkar nakir tidak takut taman punya jimat apa zaman punya kul buntet merah delimo pring petuk taman punya keris mengkarnakan tidak takut keris kalau munyeng mengkarnakan tidak takut keris kiai sengkelat mengkarnakan tidak takut apalagi keris pateh keris john keris dayanti ya mbok kira kembange nah pertanyaannya kok kembang ya kembang itu identik dengan bau wangi betul kembang itu roto-roto ambune wangi identiknya begitu maka pertanyaan alam barza itu seputar wewangianmu ketika hidup di dunia mati neh bong bong aku kiwe sireng lampunya mati sisan mbok kira kembange pertanyaan alam barzah itu seputar kembang kembang itu wangi seputar wewangianmu ketika di dunia seberapa wangi perjuanganmu di dunia seberapa wangi ibadahmu seberapa wangi sedekahmu seberapa wangi sembayangmu seberapa wangi riadohmu dan sebagainya dan sebagainya Mbok kira kembange apa? Kembang itu bahasa Jawanya sekar. Napa? Sekar. Makanya orang Jawa kalau mengatakan ziarah kubur niku nyek nyekar. Iku judulnya tekan kono. Angel golek kiai nom iso nerangno ngene iki angel. Makanya ya rodok larang. ketika kita nyekar ziarah kubur itu kita berharap wewangian dari beliau-beliau yang sudah suwargi itu wewangiannya apa itu dulu perjuangannya apa ketika kita nyekar ziarah ke makam Bung Karno di Blitar sana kita teringat ini Bung Karno dulu perjuangannya apa jasanya apa luar biasa untuk negeri ini ini yang harus kita teladani kita teruskan perjuangan-perjuangan beliau tujuannya seperti itu mampune lera mekan-mekan tak anteni nah ketika sudah nyekar ziarah nanti akan muncul di hati kita rasa khauf dan roja Roja bu duduk rujak mukupeng mukupeng badokan roja itu maknane berharap arep-arep oleh rohmati Gusti kita berharap bisa mencontoh perjuangan beliau kita berharap dapat nikmat seperti beliau punya nama bagus harum seperti beliau sudah wafat berapa tahun Bung Karno berpuluh-puluh tahun beliau sudah wafat sampai sampai hari ini masih dikenang jasanya masih dikenang perjuangannya terus diteruskan bahkan nama beliau diabadikan menjadi nama perguruan tinggi menjadi nama jalan di setiap kota ada nama jalan Soekarno jenengmu kang buntu ilo rapayu. payu nek aku tau saya mending ana di sepanduk oh bahkan namaku sudah melekat di hatimu Duh kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku aku baru datang aja udah banyak yang bengok kul nah ini kan yuk berusaha mengukir jasa Nah ini nanti yang akan dihitung di akhirat itu jasa. Jasamu apa ketika dunia, perjuanganmu mana? Eh, partai ora ditakokno di akhirat, Bro. Di alam kubur ndak ada pertanyaan apa partaimu, siapa calegmu, oh, gak payu. Nah ini kan habis suasana panas biar dingin, ngono lho. Padha wong Islame kok makanya yang penting rukun ada yang tarawih 23 sakwitire ada yang tarawih 11 sakwitire sama apa beda? ya beda kok sama tewek rai matematika ya wong telu likur karo wolu kok podo karo suwelas kok podo to bro bro tiga sama sebelas kok sama beda rokaatnya tapi sama tarawihnya Yo mending bagi kita yang ilmunya terbatas, tidak usah lihat perbedaannya, lihat persamaannya saja. Kita sama-sama umat Islam sing rukun. Mulane mau PKB, mau P3, mau PKS, mau PAN, mau PDI, mau Golkar, mau Demokrat, mau Gerindra, mau PBB, mau Anura, mau Nasdem, semua kita bangsa Indonesia. Semua kita umat Islam, yuk sing rukun, mati neh. Rajur, rajur mau PKB, mau P3, mau PKS, mau PAN, mau PDI, mau Golkar, mau Demokrat, mau Gerindra, mau PBB, mau Anura, mau Nasdem, semua kita bangsa Indonesia. Semua kita umat Islam, yuk sen rukun, mati neh. Rajur, rajur. iya iya sing ra melok bayari ra usah bengak-bengok bareng ngrungokno rewel ada juga namanya rasa khauf khauf itu takut dan gemeter takut kepada pengadilan Tuhan takut kepada siksa kubur takut kepada adabnya Allah gemeter Loh, orang itu kalau punya rasa khauf punya rasa gemeter gak akan nakal pejabat-pejabat di negeri ini andekan punya rasa gemeter gak mungkin korupsi kenapa sampai korupsi ya anda punya rasa gemeter oh. ngono mungkin yang punya rasa kau gemeter gak mungkin sobo sintai kono gue aku bar kono maksudnya lewat Ya Allah. Nah, ini akhirnya terus seneng soko nih nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Muncul nah syairnya Gus Dur. Niku sak songko angkai nikmat ngantek gak kena dihitung. Okay? Nah, ya syairnya Gus Dur mang lo. Sing napa rina wengine tanpa pitungan. Yuk bareng diwaca lah sing gak iso pokoknya ngobahno lambe mangap-mangap neh ben kompak ngawiti engso terus ngelaras kelawan muji kang paring rahmat lan kening be rina wengine tanpa pitungan sambung selawat ya rasulullah يا رفيع شاني ودرجي عطفت يا جيرة يا أوهيل الجود والمين Allahumma salli ala Muhammad maka mudah-mudahan dengan harlah kedua keluarga besar ARBC ini upaya dan usaha sebagai isyarat bagi kita hidup ini semakin tahun harus semakin baik ada peningkatan secara kualitas maupun kuantitas menuju ke arah yang lebih baik to be excellent segera ngerti tolong mandu-mandu oh. ya minimal no saya ibarat anak sekolah itu tambah tahun harus tambah naik kelasnya ibarat orang menanam pohon itu tambah tahun harus tambah tingginya ibarat orang merawat sapi ya tambah tahun harus tambah lemunya tambah gemuknya bapak misalnya bapak punya anak sekolah tambah tahun tambah naik kelas seneng apa seneng enam berarti waras waras terus ibadah bapak tambah tahun tambah meningkat bagus seneng apa seneng ijek waras misalnya bapak zaman punya anak sekolah tambah tahun nggak naik kelasnya owan cetai panggah wae gak munggah-munggah kelasnya susah nama mboten susah berarti saya waras terus amale sampean ibadah sampean tambah tahun nggak tambah baik susah apa enggak Oke, eh, berarti wis mulai ono tanda-tanda gak waras. Ya, wis mulai ono tanda-tanda gak waras. Nanti ibu iki sing wedok endi yo? Wis mbuh coba ampun kok. Misalnya iya ya rungokno. Ngramut sapi tambah tahun tambah lemu seneng apa mboten? Seneng. Akhlake tambah tahun tambah api seneng mboten? Seneng. Ngramut sapi pirang-pirang tahun gak tambah lemu. Panggah cili ae mau atos tok seneng apa susah susah tambah tahun akhlaknya gak mudah api susah apa mboten balas berarti yuk setel yuk rotok pintu sing lanang gak waras sing wedok pintu setel terus sekarang tolong dijawab ya misalnya di kampung sampean ada orang kaya loman wong sugih loman selamatan uh berkatik kau wedi sing diundang oleh mangan wena oleh berkat gawedi orang sekampung diundang semua cuman sampean tok satu-satunya yang tidak diundang nelongso apa mboten ya nelongso ya Allah kabeh-kabeh oleh mangan enak oleh berkat gede neng aku gak diundang nelongso mesti apa aku gak dianggap uang apa piye nah terus sekarang Allah panggil sampean hayya ala sholah yang mau datang itu dapat berkat itu pitulikur derajat orang-orang datang semua sholat berjamaah ke masjid sampean tidak berangkat nelongso napa mboten? Nah lagi mulai ketara bentone iki. Coba sekarang lagi, lagi pertanyaan tolong dijawab yang kompak. Kalau saman kompak aku semangat sampai jam 12 lebih tidak apa-apa. Tapi kalau saman tidak kompak aku juga males. Jujur. Sampean lebih susah mana? Kelangan sholat tahajud karo kelangan duit. Oke. Okay. Ya Allah, wong gendeng kok meneh akeh ya Ibu-ibu jawab jujur ibu kelangan duit susah napa mboten? Susah. Bapak-bapak kelangan tahajud susah napa mboten? Ya belas ora tau tahajud kok. Ya susah apa nih udah pernah tahajud, udah pernah kelangan. Makanya agar kita tersambung ke Allah apa saja mari kita hubungkan ke Allah kita sambungkan ke Allah kalau gandulannya ke Allah tidak akan jatuh sampean gandulan duit entek duitnya sampean jatuh sampean dari wong Bojonegoro ceblok gue gandulan pangkat jabatan entek pangkatmu entek jabatanmu ceblok jatuh ibu gandulan suami mati suamimu jatuh sampean boleh mana nek payu boleh mana Ya tapi kan oleh gandulan liya to. Bantah ya senengane. Tapi kalau gandulannya ke Allah, Allah tidak akan entek, Allah tidak akan habis. Makanya yuk sebelum dilanjut tak ajak zikir, kita nyambung ke Allah agar kita menjadi lebih baik, kualitas imannya meningkat. Nanti saya baca dulu empat kali ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah sampai empat kali pakai lagu yang gampang terus setelah saya baca tolong semuanya sampai yang tirukan sama-sama dengan penuh kekhusyuan kita menghadap kepada Allah kita berusaha untuk menyerahkan segala dosa dan maksiat kita kepada Allah agar kita selalu terhubung kepada Allah apa saja kita ingat ke Allah Allahumma sholli ala Muhammad Ya Allah Ya Allah يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله yuk sama-sama Ya, ya Allah, ya Allah. Mas, nggak usah pakai mic, Mas. Aku kepengen lebih fusu, Ibu-ibu, bapak, biar dengar semua, biar kompak. Yuk, diulang. Ya Allah, ya Allah. Diulang. Ya Allah, ya Allah. Ketiga, diangkat. Ya Allah Ya Allah Turun lagi Ya Allah Ya Allah Yuk dengan penuh kehusuan kita merendah ke Allah serendah-rendahnya Kita baca sekali lagi Ya Allah Ya Allah lagi ya Allah ketiga naik ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ibu, bapak, saudara-saudara jemaah yang saya cintai Saya tanya tolong dijawab Botol yang saya pegang ini isinya apa? Weswe Ini air kan? Lihat enggak? Matamu lihat enggak? ini bahasa Indonesia lagi, tutup coro Jawa Lihat enggak matamu? Ini air tapi pertanyaan Allah lebih jauh bukan sekedar ini apa Gimana pertanyaan Allah menyangkut air? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Kalian atau aku kata Allah yang menurunkan air dari langit Dikira hujan itu tiba-tiba ngono Hujan itu adalah rancangan jelimet Jelimet di bahasa Indonesia nih Ya rancangan yang menjelimet yo iya, yo iya. yang diproses oleh Allah secara luar biasa diturunkan ke bumi sehingga di bumi ini ada kehidupan karena kalau tanpa air nggak akan ada kehidupan waj'alna minal ma'i kulla syai'in hay. Musa ini ngomong hujan itu kan fenomena alam cangkem mangger bledak ya. ini mengesampingkan peran Allah di mana Hujan itu proses yang luar biasa dari Allah diturunkan ke bumi, di bumi ada kehidupan, wit-witan tukul, rumput tumbuh, rumput dimakan kambing, kambing dimakan kamu. Siklusnya seperti itu. Jadi kesimpulan ada keimanan dan keyakinan di dada kita yang menurunkan air hujan dari langit adalah Gusti Allah. Ada bibit jagung satu kecil mentil nah kalau kecil mentil nek gede mentol masuk keliru sih kemudian ditanam di dalam tanah serut tumbuh kecil serot serot serot akhirnya tinggi dadi jagung sak lengen lengen iku sing ngetokno jagunge ya Gusti wit-witan macem-macem ana wit apa akasia ana wit pelem ana wit apa meneh jambu sawu macem-macem wedang wit-witan niku lho mbok tinggal turu-turu wae lek kok moro-moro wite gedhe sampean tau weruh modote ya apa iku sing modoti wit-witan ya Gusti Allah kaya ibu-ibu sampean tak aturi sampean iki kok iso metang meteng wetengmu asale telepes cilik kok nyut-nyut dadi gedhe iku sing gedhekno wetengmu sapa bapak eh bapak iki ramuk panitia petingkringan tok to Bu apa melu urun gawe kuku ngono piye wong gawe untu siji wae ora iso kok ya iku sing gedhekno wetengmu ya Gusti kuwabeh nyambung nang Gusti Allah kalau sudah bisa seperti itu ya Allah Allah akan menjadi matamu yang kau gunakan untuk melihat Allah menjadi telingamu yang kau gunakan untuk mendengar Allah menjadi hidungmu yang kau gunakan untuk mengambu Allah menjadi lesanmu yang kau gunakan untuk bicara seluruh gerak aktivitasmu dituntun bimbingan Gusti Allah yuk dikir ya Allah ya Allah lagi ya Allah diangkat Ya, ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Masya Allah Jamaah segini banyak yang datang yang laki ganteng-ganteng yang perempuan cantik-cantik meskipun ono sing wedake kandelen ono sing lipstike mongah-mongah koyok mari ngombe gete dikei mripat iso weruh rupa dikei kuping krungu swara dikei irung iso ambu-ambu gondo dikei ilat iso icip-icip rasa dikei pikiran iso angen-angen rena-rena diparingi ati iso ngrasakno sedaya sing disawang mripat sing dirungu kuping sing diambu irung sing diincipi ilat sing dirasakno ati iku kabeh dadi tondo-tondo kekuasaane Gusti Mula ibu-ibu ketika masak di dapur Tangan pegang cabe Nyekel lombok akhirnya meripati nyawang Lu bareng di sawang lombok iki kono sing warnane abang Ono sing warnane kuning Ono sing warnane ijo Atimu kedodok terus atimu ngomong Sing ngecet lombok niki yo gusti Pancen sing ngecet lombok dudu pamanmu mari ngono tangane nyekel ketumbar karo nyekel merica ketumbar karo merica iki bentuke padha bundere padha cilike ning bareng dirasake lah kok beda rasane iki sing gawe beda rasa antara ketumbar karo merica iki ya Gusti rampung ngono terus masak gawe kayu disumet gawe geni kok mudah gede geni bulat bulat hatimu kedodok mikir kayu iki tukul songkol lemah sing nukul no kayu iki yo gusti bariku goreng pindang gawe minyak soale nek goreng ora kena gawe uyuh pikiranmu angen-angen atimu tersentuh minyak iki nyumbere ya teko bumi sing nyumberno minyak niku ya Gusti Allah lho nek wis iso Allah Allah Allah Bumi mana yang tidak dari Allah? Planet mana yang tidak dari Allah? Semua dari Allah. Kalau sudah bisa seperti ini, maka reposisimu seperti ikan di lautan. Ikan dalam lautan, noleh sak noleh melihat air, noleh sak noleh ketok banyu. Nek kula sampean di alam dunia iki, noleh sak noleh ketok tondo-tondo kekuasaan Gusti ذكر يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله subhanallah bapak ibu jenengan ketika melihat anak yang sekarang udah usia TK dulu itu anak bayi merah kecil kemudian sekarang menjadi sebesar gitu anak TK besar lagi SDMI besar lagi SMP Sanawiyah sampai yang tidak pernah ikut ngodoti itu anak yang menggedekkan Menggedekkan iku anak sing gedhe no ya Gusti makane tolong ibu-ibu ketika anak agak rewel ketika anak agak nakal ibu yang sabar jangan kakean lambe Biasane ibu-ibu rapati song ngempet arek nakal kapan gedemu hmm? kapan gedemu Taman wis ngerti lek sing gedhekno ego Gusti Allah kok sampean lokno. Iku ketoke ngelokno anak ning sejatine ngilokno Gusti. Anak kok dilokno kapan gedhemu kapan gedhemu. Bu kok sampean kepingin duwe anak cuwepet gedhe tambahan malah susah. Umpama duwe anak bayi umure lagi seminggu kok gedene sepadha bapakne. Malah repot gendong-gendongane. apa maneh katik metu brengose sampean malah ora wani ngemii mah keri kabeh mula aja gampang-gampang alok soale nuwun sewu wong wedok kuwi rada kakean iya secara antropologi le burus wong wedok ku bibit kawitane teko ibu hawa awak wiunine mengo mulo rata-rata cuawa lan nek wong lanang kan bab bibite teko nabi Adam Nabi Adam kiunine mingkem ora pati akeh omong Adam sak merongos merongos wong muni Adam ya tetep mingkem Adam Bu Bu Pulau takon jenengan jawab, sing lanang meneng, Bro. Tak garapno sedelok bojomu. Bu, dijawab nggih. Anak iku wekmu apa titipane Allah? Bojo iku wekmu apa titipane Allah? Yo kene zaman wis ngerti anak titipane Allah, bojo yo titipane Allah. Tapi kenapa perlakuanmu kok membeda-bedakan? Lek anakmu rewel ngono kae kok mbok telateni mbok ipo-ipo mbok rayu-rayu mbok eneng-eneng supaya dene meneng rewele biasane mbok tawan-tawani nyuwun apa sayang gendang meneng rewele nyuwun apa sayang tapi kena apa lek bojomu sing rewel kok malah mbok celatu kok gak mbok telateni kok gak mbok libur kok gak mau ipo-ipo ya kene dene ben meneng rewele mestine sampeyan kudu pinter tawa Tawa apa? Ya tawa. Lo ini menjadi bentuk pengabdian. Mati neh. meteneng tenang serius lampu mati. Ketika penjenengan bu diberi amanat Allah berupa suami dan anak, jenengan layani dengan baik. Anak suami amanat Allah itu sama dengan mengabdi kepada Allah maka rahmat Allah akan diberikan kepadamu bu panjang umurmu banyak rizkimu sakinah rumah tanggamu solih solihah putra putrimu ngono karena diberi amanat oleh Allah kau gunakan dengan baik anak suami luwe masak masake ngelak mbok paringi ngombe pakaian kotor mbok umbahke awake kesel mbok pijeti mm, pinter nduk jare Gusti Allah diberkahi diparingi rahmate Gusti dadi apa wae dadi DPR yang ngono mikir aku ki sing milih rakyat, aku sing dadekke rakyat. Mula uripku kudu tak pertaruhkan untuk kepentingane rakyat iki lek wis iso ngono rahmate Allah diberikan kepada DPR e, tahun ngarep kepilih meneh rezekine barokah ojo sampai lek arep kampanye kepingin dadi saudara-saudara kalau saya nanti menang saudara-saudara pasti rakyat sejahtera saudara-saudara yang pendidikan gratis yang kesehatan gratis begitu wis dadi kok terus lali ojo sampai ngono sopo wae makanya sering saya kritik dan sering saya sampaikan wong pilkada karo pilkb kumek beda tipis pilkada kuwi nek dadi lali pilkb nek lali Loh ini yang ndak semua. Mudah-mudahan sing wonge teko ning kene krungu. Aku ngaji nontius ngene iki ra ngurus aku. Yang saya sampaikan kebenaran. Ngono, sing gak seneng berarti atine bosok. Nah kita sama-sama berbenah Maka mudah-mudahan pengajian malam hari ini menjadi titik tumpu Turunnya rahmat Allah di bumi Batam khususnya dan Indonesia pada umumnya ngono cinta tanah air terus NKRI harga mati agomo ageming aji dilakoni selamat dunia akhirat oh ati kula sampean nek wis ketoto gak bakal kecaton gak mudah terluka gak mudah goyah karena didasari dengan keimanan yang mantep lambarane sering saya sampaikan syukurlan, sabar sabarlan, syukur syukurlan sabarlan lek nampa nikmat atine syukur lesane muni alhamdulillah lek nampa coba ujian lan musibah atine sabar lesane ngucap inna nek oleh nikmat nek oleh coba diwaringi sehat diuji sakit dagang untunge akeh dagang dicoba rugi enak-enak melaku sikilmu kesandung mari kesandung langsung wahing mari wahing kok kesandung meneh mari kesandung wahing meneh mari wahing kesandung meneh lo tekan nomah oleh kiriman iwak karo sego atau nggone tangga tinggal ning sedilu iwake gondol kucing wis tau uripmu enak anggere gelem alhamdulillah karo innalillah bapak-bapak ketemu bojo tibae bojomu cerewet ayo wis iku rezekimu ora usah dipegat cerewet yo ya wis telateni wae engko lak yo ya mati-mati dhewe kuwabeh dibalik ke nanggone Gusti Allah. Ki panitia apa narik infak barang? enggak, Hah? dan nek narik infak nang laku Di panitia. Lampu mati mau wes. Hah? Atik miter tanda kalau ndak ya ndak usah. Ndak usah. Iya medhit kok. Karo mlaku ndak apa-apa, tapi yo ya sing cepet. Iki wis katen donga iki lo eh? Nanti ono iki pemotongan tumpeng barang ini uro. Tapi ndak usah panjang umurnya, ndak usah. Ya Fatihah dipotong ngono oke nanti nanti <laughs> potongnya subuh. Aku apa buk plorono kene Yo barang dekir Ya Allah, ya Allah. Lagi. Ya Allah. diangkat ya, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ini wis dua jam ngajine sing cerewet orang melok urun <laughs> ini nanti kalau pulau penjenengan wis opo mati neh disambung no nanggone Gusti Allah Oke. Oke. Lah mikir ora kenek dijak bengok. Ya Allah. Kanca-kanca sing arep potong tumpeng nang munggah panggung. Aku wis kesel. Nah, sambil nanti kita sama-sama berdoa, tolong jangan bubar dulu. Ini doa yang paling penting. Mudah-mudahan ngaji malam hari ini diberkahi oleh Allah. Sehingga cinta kita kepada Allah semakin kuat. Sama-sama kita baca ya Allahu ya Allah tadi terus sambil kita berdoa. Nanti ketika saya baca doa semuanya amin. Nggih. Nyuwun tulung kanca-kanca yang dari Blitar, dari Ponorogo, dari Jawa Tengah semuanya, dari Tuban, Bojonegoro, Uwabe, Dulur, yang rukun, mari sama-sama kita berdoa, memohon keselamatan untuk Indonesia, mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin baik, yang kurang baik dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian kita memohonkan ampunan atas segala dosa yang kita lakukan, kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala betapa dalam hidup ini ibadah kita kurang, sementara maksiat terus terus dan terus kita lakukan. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Allah. Lagi.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 Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kami untuk bisa hadir di majelismu yang mulia ini ya Allah berikan pertolonganmu kepada kami agar kami selalu bisa menjalankan perintah-perintahmu dan menjauhi semua laranganmu ya Allah sempurnakan agama kami ya Allah berikan kemampuan kepada kami agar kami bisa berziarah ke Mekah dan Madinah mengunjungi Ka'bahmu yang mulia ya Allah ampuni semua dosa kami ya Allah Berikan kepada kami hati yang bersih Hilangkan dari hati kami kebencian, dendam, kedengkian Bersihkan kotoran-kotoran batin dari hati kami ya Allah Sempurnakan ibadah kami dengan ikhlas dan istiqomah, Ya Allah Sekelam apapun masa lalu kami hapuskan ya Allah Sebanyak apapun kesalahan kami maafkan ya Allah Sebesar apapun dosa-dosa kami ampuni ya Allah Ampuni kami semua jemaah yang hadir di majelis ini ya Allah jika sampai hari ini masih sering kau saksikan kami melangkah ke tempat-tempat yang tidak engkau ridhai Ampuni ya Allah jika amal perbuatan kami tidak sesuai dengan yang engkau kehendaki ampuni ya Allah jika kami sering melakukan hal-hal yang mendatangkan murkamu ampuni kami ya Allah jika kesibukan kami dengan pekerjaan kami sering membuat kami lupa kepadamu lupa beribadah kepadamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah. الله يا الله يا الله يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من khasirin ya Allah Ya Afu Ya Ghafur Ampuni semua dosa-dosa kami Ya Allah karena tanpa ampunanmu tanpa rahmat kasih sayangmu niscaya kami akan menjadi orang yang hina dan celaka dunia akhirat ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah Darah daging mereka melekat pada tubuh kami. Jasa-jasa mereka tak mungkin terbalaskan oleh kami, ya Allah. Kami bisa seperti ini karena jasanya. Kami menjadi seperti ini karena perjuangannya. Ampuni kami, ya Allah. Jikalau sampai hari ini kami belum bisa berbakti kepadanya, kami belum bisa membalas budinya. Maafkan kami pernah membentaknya, kami pernah menyia-nyiakannya, kami pernah menzoliminya, kami pernah berkata kasar kepadanya, bahkan kami pernah menyuruhnya, Ya Allah, jadikan sisa umur kami ini menjadi anak yang berbakti kepadanya, memuliakannya dunia akhiratnya, Ya Allah, berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sakinah, Ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang solih dan solihah Anak-anak yang berbakti kepada kami Anak-anak yang selalu menghormati kami Tahan mereka agar tidak berkata kasar kepada kami Meskipun kami kurang bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar kepada mereka Sayangi kami dengan pelayanan mereka ya Allah Meskipun kami kurang sabar dalam melayani mereka Jadikan anak-anak kami anak-anak yang to'at dan berbakti kepada kami Hindarkan dari kami anak-anak yang durhaka Hindarkan dari kami anak-anak yang tidak menghormati kami Jauhkan dari kami anak-anak yang membuat kami malu di dunia dan di akhirat Berikan kepada kami anak-anak yang menunggu kami di tahta syurgamu Bukan anak-anak yang menjerumuskan kami ke dalam jurang nerakamu Ya Allah karuniakan kepada kami husnul khatimah Karuniakan kepada kami husnul khatimah Panggil kami menghadapmu kalau waktunya tiba Pada waktu yang terbaik Di tempat yang terbaik Dalam keadaan yang terbaik Ya Allah ketika ajal kami tiba nanti Jangan kau cabut nyawa kami di saat tidak ada seorang pun di samping kami ya Allah ketika kami naza menghadapi sakaratul maut hadirkan anak-anak kami sejauh apapun mereka berada hadirkan mereka di sekeliling kami ya Allah jangan kau biarkan kami sendirian di saat kami takut dan berat berpisah dengan mereka ketika kami menghadapi maut ya Allah genggamkan tangan kami dengan tangan mereka satukan tubuh kami dalam dekapan mereka bimbing kami, talkin kami kalimat tauhid la ilaha illallah dengan lesan mereka ya Allah. Tempelkan lesan mereka di telinga kami agar mereka bisa menuntun kami menyebut asmamu Allah. Allah sehingga kami meninggalkan dunia yang fana ini dengan menyebut namamu ya Allah ketika kami telah mati nanti ya Allah mandikan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka Bersihkan kotoran-kotoran kami yang tersisa dengan tangan-tangan mereka. Karena engkau mengetahui betapa tangan-tangan ini dulu ikhlas membersihkan kotoran mereka ketika mereka masih kecil ya Allah. Kafani jenazah kami dengan tangan-tangan mereka. Satukan kaki kami dengan tangan-tangan mereka. Solati jenazah kami dengan barisan mereka Angkat jenazah kami dengan pundak-pundak mereka Ya Allah Masukkan jasad kami ke liang lahat bersama doa-doa mereka. Sinari kubur kami dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dikumandangkan oleh mereka. Bebaskan kami dari atap kubur atas doa dan kesolehan mereka, Ya Allah. Syafaat kami di akhir nanti dengan kesolehan mereka, Ya Allah. Ya Allah. Hanya engkau lah yang maha segalanya.